Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi Kita meneruskan pembacaan Al-Fusul fi Siratir Rasul, pasal-pasal dalam perjalanan hidup Rasulullah alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir wa taala disebutkan pada pertemuan terlewat kita sudah masuk di juz sani ya bagian yang kedua dari buku ini setelah menyelesaikan juz yang pertama tentang nasab Nabi SAW, kemudian kelahiran Nabi SAW, masa kecil beliau, kemudian ketika beliau turun wahyu pertama kali di umur 40 tahun di Gua Hiro, kemudian doa beliau di Mekah, demikian juga kesulitan beliau alami ketika di Mekah, ketika berdakwah, kemudian diizinkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, kemudian apa yang berkaitan dengan peperangan-peperangan Nabi SAW dilakukan ketika di Madinah sampai meninggalnya Nabi SAW. Sekarang kita masuk di juz yang kedua yaitu ahwaluhu keadaan-keadaan Rasulullah SAW wa ilahu sifat-sifat Rasulullah SAW wa khasaisu dan kegusan-kegusan Nabi SAW ya pembahasan yang kedua di Sirah Nabawiyah sebutkan oleh beliau tentang umroh Nabi SAW ini haji beliau sekali saja setelah beliau hijrah ke Madinah. Kemudian jumlah peperangan beliau. Kemudian masih kita dalam bahasan di antara jalail nubuwah, tanda-tanda atau alami nubuwatihi, tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu perkara-perkara mukjizat. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibn Qasim belum mengatakan sebagian ulama mengumpulkan mujizat Nabi itu lebih dari seribu. Yaitu. Yang paling besar dari mujizat Nabi adalah Al-Quran. Ya, sudah kita sebutkan penjelasan beliau orang Ta'ala. Kemudian di antara <clears throat> mujizat Nabi SAW, ya itu suatu yang keluar dari kebiasaan, di antaranya terbelahnya bulan. Ya, sudah kita sebutkan. Kemudian juga permasalahan bahwa Nabi SAW mendoakan pada orang-orang kafir Quraisy. Beliau melempar dengan ya ini pasir atau tanah yang ada di sekitar beliau dilemparkan ke orang-orang kafir Quraisy, kepada orang-orang musyrik ketika perang Hunain, ya. Demikian juga peperangan yang lain, yaitu. <clears throat> Kemudian juga disebutkan Beliau berikan makan. Ya, beliau mendoakan makanan. Beliau diberikan kepada para sahabat ketika perang Ahzab. Ya, bahkan makanan sedikit menjadi banyak. Demikian juga ya ketika beliau mendoakan untuk Abu Hurairah tadi. Kemudian berikutnya masih di antara mujizat Nabi SAW, ya, di antaranya bahwa turun hujan kepada orang-orang di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga nanti disebutkan mata air atau air yang sedikit menjadi banyak dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebutkan di sini oleh beliau Rasulullah Taala di antara mujizat berikutnya, kalau Rasulullah Taala ya bisa ditulis di antara mujizat Nabi berikutnya, wada Allah, wada Allah Taala, lama kah itu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka kah itu Ketika mereka paceklik tidak turun hujan, kohut, Falam yanzil anil mimbar maka ketika itu beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi paceklik tidak ada turun hujan. Beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala maka beliau tidak turun dari mimbar hatta tahaddaral ma' ala lihati sampai berjatuhan air hujan itu di jenggot beliau. Langsung turun hujan. Belum sempat turun dari mimbar langsung turun hujan. Min saqafil masjid dari atapnya masjid. Waqad kana qablahu la yura fi sama. Padahal sebelumnya tidak dilihat di langit sahabah awan wala qas'ah ya demikian juga ya qas'ah Semua qas'ah itu adalah ketah minasab potongan dari awan tidak ada awan tidak ada potongan awan wala qadru kaf demikian juga tidak ada ya sekadar dari telapak tangan awan tidak ada, tidak ada awan sama, sama sekali. Ya, kemudian langsung beliau berdoa, langsung turun hujan. Sebagai hadis yang panjang lebar sebutkan. Hadis Anas Malik radhiyallahu ya, bahkan ketika Nabi berkhutbah Jumat waktu itu ada seorang yang masuk masjid mengatakan ya Rasulullah halatil amwal telah hancur harta-harta. Doakan untuk kami. Nabi pun doakan. Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Turun hujan langsung. Ini mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dilakukan oleh para sahabat setelahnya sebagai itu ma'ruf pembahasan ketika membahas istisqa salat yakni salat untuk minta hujan bahwa waktu itu Umar bin Khattab meminta Abbas paman Nabi SAW berdoa langsung ketika tidak ada hujan waktu itu langsung Abbas berdoa pada Allah SWT langsung turun hujan di waktu itu juga ini termasuk juga kalau itu adalah termasuk dari ya tanda-tanda wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian termasuk manakib keutamaan ya demikian demikian juga dilakukan oleh Muawiyah waktu itu minta pada Aswad untuk berdoa juga langsung jangan di waktu itu yaitu <clears throat> termasuk aroma, aulia adapun ini termasuk mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian disebutkan turun hujan terus sampai banyak air di situ kemudian disebutkan sini oleh Kasih Allah ta'ala tsumma lama istashau lahum injaba. Kemudian ketika istashau, kalau istashau di sini sebutkan kebalikannya. Istisha minasah wa huwa dhihabi ghaib yaitu hilangnya goim awan. Jadi ketika turun hujan terus, maka disebut dalam hadis itu ya dalam Sahih Bukhari, orang itu datang lagi. Minta kepada Nabi SAW untuk dihentikan hujan karena hujan di dalam Jumat satu Jumat itu terus menerus Kemudian Nabi SAW istashau meminta untuk di disingkirkan awan-awan tersebut. Nah ini juga termasuk dari mujizat. Hujan terus, asal tidak ada hujan, kemudian hujan, kemudian saking banyak hujan, kemudian berdoa lagi untuk istashau. Untuk apa? Dihilangkan di situ awan, dihilangkan hujan. Ya. Lalu untuk mereka inja basahab anil Madinah pergi awan itu dari Madinah. Langsung yang asalnya nggak ada awan menjadi awan. Kemudian hujan terus selama tujuh hari. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW kemudian menyingkir awan tersebut. Ini kan perkara apa? Mujizat. Ya demikian. Maka pergilah awan itu dari negeri Madinah hatta sorot Madinah sampai menjadi Madinah itu fi mislil iklil seperti iklil ini seperti mahkota. Ya, ini awan itu bergeser kan seperti mahkota. Kita tahu mahkota disebut iklil itu adalah hulu mahtafa bisa min bis Suatu yang itu mengelilingi di sisi-sisinya ini seperti apa? Mahkota itu. Jadi awan itu bergeser sampai dia itu mengelilingi Madinah. Ini ini mujizat Nabi berikutnya. Itu minta hujan, turun hujan langsung. Kemudian minta pada Allah SWT untuk hujan itu dihentikan, langsung berhenti hujan. Sampai awan itu ya menyebar keluar Madinah seperti iklil tadi mahkota. Kemudian berikutnya Antara mujizat Nabi SAW, warga Allah ala Quraisy. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas Quraisy untuk menghancurkan Quraisy. Da'a ala itu berarti kejelekan. Kalau da'a lahu menunjukkan kebaikan. Fa'asabahum minal jahdi. Maka mereka pun tertimpa jahat kesulitan, suatu yang sangat berat, Malayu abbaru anhu yang tidak bisa diibaratkan. Kesulitan yang sangat berat. Hatta istadhamu sampai mereka orang kafir Quraisy ini yang tidak mau menerima dakwah Nabi SAW di Mekah minta untuk dirahmati ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatta istarhamu. Fa atau fa alim maka Nabi pun lembut kepada mereka, kasihan kepada mereka. Fa ubrija'an anhum, maka dilepaskan kesulitan mereka tersebut. Dilepaskan kesulitan mereka tersebut. Disebutkan ya itu ada dalam Sahih Bukhari kejadiannya nomor 1007. Ini juga termasuk dari mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Bukhari di kitab Al-Istisqa bab yang kedua, doa Nabi. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ij'alha alaihim sinin kasini Yusuf disebutkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anak Nabi sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza rafa rasahu apabila beliau mengangkat kepalanya minar rakaatil akhirah dari rakaat yang terakhir yaqul beliau mengatakan ini ketika Beliau mendapatkan cobaan yang berat dari orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya beliau mendoakan kejelekan. Dan mereka tidak mau menerima dakwah, bahkan ingin men, ya ini menghancurkan Nabi Wasallam dan para sahabat yang masuk Islam waktu itu. Beliau mengatakan Allahumma anti Ayyas bin Abi Rabi'ah. Kemudian di akhirnya beliau mengatakan Allahumma ja'alha sinin kasini Yusuf. Ya Allah jadikanlah keadaannya seperti tahun-tahunnya ya. Jadikanlah untuk dia tahun-tahun seperti tahunnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kisahnya apa itu? Eh, kalau kita perhatikan di surat Yusuf waktu itu beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk apa? Untuk mentakwilkan, mentafsirkan mimpi. Ketika datang raja waktu itu, ya malu. Kemudian dikatakan e, ketika ini roh itu sama bakaratin simani kuluhuna sabun ijab sama sab'a sumbulatin khudri wa ukhra bisa, Ya malu. Aftuni fi ya yang kuntum ya tak ta'bulun. Ya, sungguh aku melihat, ya ini dalam mimpi. Sama Baqarah ada tujuh sapi-sapi, ya. Siman yang gemuk ya kuluhuna dimakan oleh sabun ijab, yakni tujuh yang kurus. Ini tujuh sapi yang besar gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh sapi yang kurus-kurus. Wasala sumulatin khudrin demikian juga tujuh tangkai yang di itu hijau, ya. Kemudian ada wa yang bisa tujuh tangkai lagi yang kering. Apa ini takwilnya? Maka dari pengawalnya demikian juga Mbusana mengatakan ya ini hada adghasu ahlam. Ini ada hanya mimpi sekedar mimpi saja. Bunga tidur saja. Kemudian mendatangi Nabi Yusuf. Di orang yang selamat waktu itu disebutkan ya saya panjang waktu itu ingat dia baru ingat ya setelah beberapa saat dia lupa tentang Nabi Yusuf punya kemampuan itu. Kemudian disebutkan bahwa ada nanti tujuh musim kalian mendapatkan panen yang sangat banyak ya maka simpanlah fi disimpan di tangkainya jangan di kalau kita mungkin ya, di propoli itu kan tidak biarkan di tangkainya itu disebutkan lebih lebih awet disimpan dihemat jangan dimakan sebagaimana biasanya dihemat disimpan tujuh kali panen yang besar ini disimpan karena nanti akan datang tujuh tahun berikutnya tidak ada panen benar Nah, ini seperti ini kemudian Nabi mendoakan tadi. Ya Allah jadikanlah dia itu tahun-tahun seperti tahunnya Yusuf ini tadi, Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf ya, oleh menajar, kenapa dikatakan pada Nabi Yusuf? Karena beliaulah yang kemudian mentakwilkan mimpi tadi, demikian juga kemudian menjelaskan perkara tadi. Maka Nabi mendoakan, ya mendoakan orang-orang kafir Quraisy tersebut. Sampai disebutkan <clears throat> di dalam hadis yang lain, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ya Fa'afathum sanah hasad kulase menjadi kering segala sesuatu, habis segala sesuatu. Ya, ini doakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir Quraisy dalam keadaan tidak ada apa-apa, semuanya dalam keadaan sulit. Hatta akan julut sampai mereka makan julut. Yaitu apa? Kulit-kulit. Kulit-kulit kalau sekarang mungkin dibuat untuk sepatu-sepatu ya. Kalau sekarang banyak mitas yang dulu sepatu-sepatu eh, asli dari kulit. Bahkan disebutkan itu ada tentara ada yang mengatakan ketika sangat lapar kulitnya dimasak. bisa dimakan. Jadi ya, mereka makan kulit-kulit, wal maitah, bangke bangke wal jif. Ya, demikian juga bangke bangke sama, maitah, jif. Wa yanzuru ahaduhum ila sama. Mereka melihat ke langit, fayarduhon. Maka mereka melihat kepada awan minal ju karena sangat lapar. Maka Abu Sufyan mendatangi Nabi saw. "Ya Muhammad, ya Muhammad, ini kata amur itu asmi yang kau merintahkan ketaatan." Ya, Kau Bukan merintahkan kepada manusia untuk taat kepada Allah, wa silaturahim menyambung silaturahmi. Sungguhnya kaummu telah hancur. Berdoalah. Ya, Sufyan masih kafir waktu itu. Maka berdoalah kepada Allah untuk kebaikan mereka, untuk kaummu orang Quraisy. Maka turun ayat para Fartakub yawma ta'ati sama bidkhani mubin Surat Ya itu. Kemudian Nabi mendoakan Ya Kemudian mereka diberikan jalan keluar Ya ini termasuk juga mujizat Nabi SAW. <clears throat> ini ya, ini mujizat berikutnya. Apa itu? Bisa ditulis yaitu tadi Nabi mendoakan kejelekan orang Quraisy, kemudian ya, kemudian ketika diminta untuk e, menghentikan kesulitan tersebut, Nabi mendoakan dan mereka pun selamat. Kemudian berikutnya di antara mujizat Nabi SAW alaihi wasallam, wa inak fihi ma didatangkan utia didatangkan pada Nabi Sallallahu alaihi wasallam inak tempat air mak dalam ada air. Liyatawaddo bihi untuk berwudu dengannya. Tapi sedikit. Warogiba ilaihi akwamun. Maka banyak dari kaum-kaum, banyak dari para sahabat ingin ya kepadanya. Hunaka yang ada di tempat itu. umat mahu untuk berwudu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa doanya dahu bida di kalina, maka Nabi meletakkan tangannya di tempat air tersebut, fama wasiah. Maka tidak memenuhi mereka. Summa Allah, kemudian Nabi pun berdoa kepada Allah. Karena bagol ma min bayna asobi di antara jari jemari beliau. Ini lihat ada momen kita meletakkan jari kita ya telapak tangan kita ini air itu nabah nabah nabah ini e, keluar air itu di antara jari jemari keluar air mujizat dilihat dengan mata keluar air di, di tangan itu kan suatu yang mengherankan ini mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu ini mujizat Nabi berikutnya itu disebutkan dalam Sahih Bukhari juga di nomor 169. Ini sebagian buku bagus ya. Biasanya buku yang <clears throat> ada taklik catatan kaki. Lihat halaman ini, lihat nomor ini hadisnya. Itu bimahan. Karena dia telah melakukan inayah, telah melakukan perhatian terhadap buku itu. Ya. Soalnya atau enggak, sumbernya apa, sehingga kita bisa merasa tenang. Kecuali kalau buku masih asli, Ya, belum ada tambahan. Kadang kita harus membutuhkan <clears throat> penelitian. Di sini sebutkan nomor 169 dalam Sahih Bukhari. Oleh Anas bin Malik radhiyallahu itu Rasulullah, aku melihat Rasulullah SAW dan telah waktu sholat asar, telah datang waktu sholat asar. taman sana sudu, manusia mencari wudhu. Pada yajiduh, maka mereka tidak mendapati air wudhu. Fa'udhiya Rasulullah bi wadu, maka datang pada Nabi wadu. Wadu itu air. Ya wadu itu airnya, kalau wudhu perbuatannya. Bahwa Rasulullah fi nikah ina, maka Rasul meletakkan di tempat air tersebut yadahu tangannya. Wa amarana saya tawadhu minhu dan berita manusia untuk berwuduk darinya. raitul ma, aku lihat air yang buku mintah tahti asabi. Keluar ya, memancar di bawah jari-jari beliau. Hatta tawadhu min indi akhirim sampai berwuduk orang yang paling akhir mereka. Ini mujizat berikutnya. Ya, itu. <clears throat> Demikian juga berikutnya, Subhanallah Ibnu Katsir Mujizat Nabi berikutnya, wa ini mujizat ini menambah orang semakin bertakwa, semakin beriman, semakin beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang-orang kafir, kafir apa ucapannya? Hadza sihrun mubin, ini sihir yang jelas. Malah demikian. Malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fa'ala yaumal Hudaybiyah. Demikian itu juga Nabi lakukan di hari Hudaybiyah, perang Hudaybiyah. Tahun berapa itu? Tahun 6 Hijriah. Bahkan disebutkan inilah kemenangan sebenarnya. Wakan al jais alfan wa pasukan sejumlah 1.400 orang. Kalau Jabir berkata Jabir, walaupun nami alf kalau kita 100 ribu, bukan hanya 1.400 ya, kalau kita 100 ribu banyak sekali, ya. Yani kalau kita mi'ah alf 100 ribu lakafana, ini saya akan memenuhi kami juga. Jadi dari ya jadi jemari Nabi itu keluar air. 1.400 orang cukup. Bahkan Jabir mengatakan kalau kami 100 ribu cukup juga. Ya, itu menunjukkan mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang demikian. dari di sini semoga sudah ilahi nanti.